al-fasadu fil barri wal bahri Bima kasabat aidin nas Telah nampak kerusakan Di lautan dan di muka bumi ini tidak lain disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Harapan dari itu adalah Allah melanjutkan liyudziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah merasakan kepada mereka orang-orang yang berbuat dosa tersebut untuk mereka kembali rujuk dan bertaubat. Namun yang sangat disayangkan di saat dan ketika kaum muslimin terus dihadapkan dengan malapetaka dan ancaman demi ancaman. Bukannya hal itu membuat sadar kaum muslimin Bukannya itu membuat mereka untuk kembali ke jalan agama Allah yang lurus. Tetapi sebaliknya yang ditampakkan oleh kaum muslimin pertentangan nyata dan secara terang-terangan terhadap agama Allah. dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam berbagai bab atau lini agama Islam itu sendiri. Pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi seolah tiada henti. Betapa pentingnya kaum muslimin untuk mengevaluasi dan banyak merenungi nasib mereka dengan kembali kepada bimbingan dan petunjuk Al-Qur'an, bimbingan dan petunjuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak terlena kaum muslimin dengan berbagai tawaran-tawaran solusi dari selain kaum muslimin. Tawaran-tawaran jalan keluar dari berbagai problem yang ditawarkan oleh kaum kufar. Berbagai sistem mereka tawarkan kepada kaum muslimin dan ternyata umat Islam menerima tawaran tersebut dan di waktu yang sama melupakan seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai sistem yang mereka anggap dapat menyelesaikan problem ini dan melahirkan ketentraman dan keamanan terus mereka datangkan terus mereka adopsi dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak sadar kaum muslimin tidak sadar umat ini bahwa musuh-musuh Allah tersebut Baik al-Yahud ataupun al-Nasara Ataupun al-Mushrikin dengan segala bentuknya Al-Wathaniyun Hindu, Buddha dan yang lainnya Mereka semua Membenci kaum muslimin dan menginginkan kehancuran untuk umat ini Sehingga segala tawaran dan ajakan mereka tujuan terakhirnya ujung daripada tawaran tersebut adalah hancurnya umat Islam. Demikian Allah banyak memberitakan di dalam Al-Qur'an tentang apa yang dipendam dalam hati mereka yang kemudian melahirkan makar-makar terhadap kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim وما تخفي صدورهم أكبر wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengangkat menjadikan musuh-musuh kalian sebagai penolong-penolong kalian kawan-kawan setia kalian jangan kata Allah kenyataannya kaum muslimin menjadikan kaum kufar sebagai bitanah dalam berbagai kegiatannya dalam berbagai kegiatan dakwahnya bahkan dalam dunia politiknya salah satu partai yang dulunya dahulu awal berdirinya menyatakan sebagai partai di yang berdasarkan atau berasaskan Islam dalam perjalanan kepentingan politiknya berubah haluan dengan terang-terangan menyatakan bahwa partai kami ini terbuka untuk semua agama. Subhanallah Ya subhanallah Kalau itu dari awal adalah partai sekuler Memang sekuler dari awalnya Namun ketika di awal langkahnya Menyatakan sebagai partai Islam Atau berasaskan Islam Kemudian dalam perjalanannya Secara terang-terangan tanpa malu mengizinkan untuk kaum Nasoro bagian daripada partainya atau sebagai calon-calon dan kader-kadernya ini adalah salah satu hasil binaan kelompok al-ikhwanul muslimun di negeri Mesir beberapa puluh tahun yang silam di mana, di mana partai Al-Ikhwanul Muslimun telah menjadikan sebagian kaum Nasara sebagai bitanah dan aulia sebagai penolong-penolong dan kawan-kawan setia dalam ke, ke proses perjalanan politiknya dalam partai Al-Ikhwanul Muslimun didapati sejumlah kaum Nasoro bahkan sekretaris pendirinya Hasanul Banna adalah seorang Nasrani Lupakah kalian terhadap ayat-ayat Allah yang melarang perbuatan ini? Dosa punya pengaruh yang sangat besar. Ketika syariat Allah dilanggar Perintah nabinya tidak dipedulikan Larangannya terus dikerjakan Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah Kemungkaran demi kemungkaran terus terjadi di tengah masyarakat kita Sebagaimana sudah dikatakan masyarakat muslim cenderung atau lebih suka untuk mencari solusi dan jalan keluar dari selain Islam yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam. Reformasi yang ternyata melahirkan kehancuran demi kehancuran dari segelintir orang yang dahulu mempromosikannya dari segelintir orang yang tidak sabar untuk menjalankan sunnah Nabi dalam menyikapi kekurangan pemerintahnya. Setelah menyaksikan kehancuran di berbagai bidang akibat reformasi, kehancuran di bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa yang lembut berubah karakternya menjadi bangsa yang kasar. Bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa pemaaf berbalik menjadi pendendam eskalasi pembunuhan di tengah masyarakat terus meningkat dengan berbagai motif pembunuhan yang mengerikan. Kalau di beberapa negara kufar pelaku pembunuhan itu adalah geng-geng preman-preman yang membunuh yang dikenal dengan para killer pembunuh-pembunuh. Tetapi walil asafis syadid dengan kesedihan yang sangat besar di negeri ini seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri. Seorang anak membunuh ibunya. Seorang kakak membunuh adiknya. Seorang tetangga yang tadinya bertetangga dengan baik tiba-tiba membunuh tetangganya. Di pasar pun terjadi, di jalan pun terjadi. Ya subhanallah. Ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Belum lagi gambaran yang lainnya dalam bidang ini. Masyarakat yang dahulunya dikenal dengan sopan santun saling peduli sekarang ini menjadi saling tidak peduli masing-masing berjalan dengan sendirinya kita menyaksikan moral pemuda dengan gambaran yang sangat mengancam masa depan negeri ini pemuda-pemuda yang sudah menjadi korban perang pemikiran, anak-anak muslimin berpakaian dengan bukan pakaian muslimin, berpenampilan dengan penampilan kufar. Sementara mereka adalah yang akan hidup pada generasi berikutnya. Apa jadinya negeri ini? Lagi-lagi ini sebagai korban atau akibat dari reformasi. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negeri ini bermunculan gerakan separatis di berbagai negeri. Dari ujung barat gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berpaham khawarij di Sulawesi atau di Maluku Selatan RMS di Papua organisasi Papua Merdeka atau UPM terus melakukan upaya-upaya dan makar penggulingan terhadap negara Kelompok-kelompok teroris terus bermunculan. Ditangkap di sana, muncul di sebelah sana. Berhasil ditembak satu, muncul sepuluh. Benar-benar negeri kita ini terancam. Terkhusus pasca reformasi. kaum kiri, kaum komunis pun setelah berhasil menyusun kekuatan bertahun-tahun menyusupkan kader-kadernya dalam berbagai lini lini yang terbawah hingga yang teratas juga sebagai ancaman terhadap bangsa ini pasca reformasi dalam kehidupan politik pun demikian saling menyerang saling menjatuhkan saling berebut dipertontonkan di hadapan umat ini Tiba-tiba beberapa tokoh reformasi beberapa bulan yang lalu menyatakan sadar bahwa dirinya bersalah ketika mempelopori reformasi. Ya hadza. Wahai saudaraku, ittaqillah. Ini bukan urusan dagang. Ini urusan nasib negara ini. Ini adalah urusan nasib kaum muslimin dan darah-darah kaum muslimin. Umat tidak butuh kepada retorika dan kepandaian beranalisa, tidak. Tapi umat ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menyatakan dalam ayatnya, "In tansurullaha yansurkum." wa yuthabbit jika kalian menolong agama Allah maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian, wibawa kalian, kekuatan kalian. Dengan syarat apa? In tansurullah. Jika kalian menolong agama Allah. Dengan apa menolong agama Allah? Yang pertama dan utama adalah mempelajarinya dan mengamalkannya serta mengajak umat kepadanya. Mempelajarinya, mengamalkannya dan mengajak umat ini kepadanya itu makna nasrudinillah Menolong agama Allah. Sudahkah dilakukan? Atau sebaliknya? Agama Allah Islam dengan Al-Qur'annya, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ditentang, dipermainkan siang dan malam. Dinomorduakan dibandingkan peraturan-peraturan perundang-undangan dan adat istiadat serta logika-logika manusia. Demokrasi yang diadopsi dari kaum kufar Yahudi dan Nasoro. Demokrasi itu tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa ini bahkan apalagi dengan Islam. Demokrasi tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa ini apalagi dengan Islam. Adat istiadat bangsa ini tidak menginginkan perpecahan sementara demokrasi mengajarkan dan menganjurkan menghimbau perpecahan bahkan perpecahan itu dibiayai persaingan itu didanai Allah di dalam Al-Qur'an menyatakan wala takunu minal musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin di mana mereka memecah belah agama mereka dari kalangan kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka dalam berbagai partai dan masing-masing partai berbangga dengan apa yang mereka miliki. Ya. Ini adalah adat kaum musyrikin. Kebiasaan mereka berpartai-partai yang kita sebagai umat Islam dilarang untuk meniru jejak mereka. Sekarang bagaimana kenyataannya? Akibat demokrasi kita saling mencela. Akibat demokrasi kita berpartai-partai dan membanggakan apa yang dimiliki oleh masing-masing mencela pihak lain dan menjatuhkannya. Persatuan kita terkoyak. Ukhuwah kita ternodai dengan noda-noda demokrasi. Masyarakat muslim pun dilibatkan gara-gara kepentingan partai masing-masing yang itu bagian dari perangkat dan alat demokrasi masyarakat muslim sesama muslim saling menyerang, melempar, merusak, menghina, bahkan sampai terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Kaum kafir tertawa dan bertepuk tangan. Demokrasi mempersilahkan dan menganjurkan masing-masing pihak untuk berambisi dan berebut mencari posisi dan kedudukan dengan sikap saling membanggakan diri. Sementara Islam agama kita, Rasul kita alaihi salatu wassalam bahkan Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian membersihkan dan merekomendasi diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha tahu, lebih tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bertakwa. Jangan memuji diri. Kami yang akan memedang, memegang amanat, kami yang akan menegakkan keadilan, kami yang akan membela kebenaran, kami yang akan membela kepentingan rakyat kecil dan dan seterusnya dari arena puji memuji diri. Islam melarang kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada dua orang sahabat yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan ya Rasulullah wallana mimma wallakallah wahai nabi tunjuklah kami jadikanlah kami sebagai penanggung jawab di beberapa daerah yang telah Allah bukakan Allah menangkan untukmu wahai Rasul meminta jabatan tapi bukan ambisi Dua orang ini tidak memuji dirinya, tidak mentazkiyah dirinya bahwa kami akan begini, kami akan begitu. Sebatas ingin membantu Nabi dalam mengurus berbagai negeri yang semakin hari semakin luas. Bukan berambisi terhadap jabatan itu sendiri. Namun apa jawaban Rasul? Dengarkan wahai saudara-saudaraku, jika anda masih cinta kepada Rasul dan sistem Rasul Qala inna La nu'ti hadhal amal Ahadan sa'alahu Au harisa alaihi Sesungguhnya kami yakni Islam ini Tidak akan pernah memberikan jabatan ini Kepada seorang pun yang memintanya Atau berambisi untuk mendapatkannya sekarang tidak. Sebaliknya, demokrasi bertentangan 180 derajat dengan Islam. Tetapi kaum muslimin silau dengan gemerlapnya promosi demokrasi. Wahai saudaraku kaum muslimin cepat kembali kepada agama Allah. Cepatlah kembali Politik demokrasi akan menyeret Anda ke dalam sikap berdusta. Menuduh tanpa bukti, memvolimi, saling menyikut, saling memukul. Arena balas dendam satu dengan yang lainnya Kenapa kemudian kita sebagai umat Islam meninggalkan, mengabaikan bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang keduanya adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir jika kalian berselisih pandang dalam suatu perkara hendaknya segera perkara tersebut dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman sekali lagi jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir sebagai bukti kebenaran dan kejujuran iman kita kepada Allah dan kepada hari akhir adalah mengembalikan problem-problem umat ini kepada Al-Quran dan kepada Sunnah kepada Allah dan Rasulnya bukan kepada sistem dan metode Yahud bukan pula sistem dan metode An-Nasara bukan pula kepada metode dan sistem kaum filosof kaum adat tidak kalau ini ajakan dan perintah Allah ini tidak dilakukan maka kehancuran menunggu kita di depan sana kaum muslimin Tidakkah kalian mendengar bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Ini sekarang kita saksikan. Perselisihan ini terus yang malam pagi sore dipertontonkan kepada kita. Terkhusus sekarang ini mudahnya media komunikasi semakin mempertontonkan itu semua. Maka Rasul menyatakan pasti kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Bagaimana jalan keluarnya? Reformasi, demokrasi, demonstrasi, pemberontakan, anarkis, terorisme, demikian semuanya? Jawabannya tidak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di wajib atas kalian semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnahku yakni prinsip nabi sistem nabi cara dan bimbingan nabi pertanyaannya contoh ketika kalian yang mencerca waliul amr kalian yang menjerit-jerit menghina pemerintah mengkritisinya secara terbuka melalui berbagai media ini bagian dari sunnah nabi Jawabannya tidak dan sekali-kali tidak. Nabi justru sebaliknya membimbingkan kepada kita agar kita tidak mengkritisi pemerintah kaum muslim ini secara terbuka apalagi disertai dengan celaan dan caci makian. Semua itu bertentangan dengan prinsip Nabi alaihi salatu Ar-Rasul mengatakan man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadi wal yakhlu bih fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alayh barang siapa yang memiliki nasihat atau teguran terhadap penguasanya, pemimpinnya, pemerintahnya hendaknya jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif melalui orasi-orasi, demonstrasi, mimbar-mimbar, media sosial dan yang lainnya. Jangan kata Nabi. Hendaknya dia menyampaikan nasihat itu secara tertutup. Apabila diterima nasihat itu, didengarkan dan dilakukan, maka itu yang diharapkan. Jika ternyata tidak, jika ternyata nasihat itu tidak diterima atau ditolak Maka sungguh dia si penasehat tadi telah menunaikan tugasnya Selesai Sampai di situ Bukan ketika ditolak maka akan saya ledakkan Ketika ditolak saya akan tembak Ketika ditolak saya akan serang Tidak Ketika ditolak kata Nabi Sungguh dia telah menunaikan tugasnya. Tentu dalam perkara ini masih terdapat syubhat-syubhat kaum khawarij secara khusus yang memang mereka adalah pelopor penentangan terhadap penguasa terhadap pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada yang berani terang-terangan mengkafirkan presiden negeri ini. Terang-terangan menyatakan kafir. Terang-terangan menyatakan di sini tidak ada pemerintah, Ya, kita tidak menyatakan bahwa pemerintah kita ini berjalan di atas takwa dalam semua urusannya. Tetapi untuk kemudian difonis sebagai pemerintah kafir, pertama itu bukan hak saudara. Itu adalah hak dan wewenang orang-orang yang berilmu. Bukan wewenang anda-anda yang berbicara di majlis-majlisnya diiringi dengan celan-celan dan kata-kata kotor. Anda-anda sendiri yang tidak mampu mendidik, mendidik putra-putri Anda. Kemudian sok mau berbicara bahkan mengkafirkan pemerintah, Anda sendiri tidak mendidik putra-putri Anda dengan baik dan benar. Jangan mengatakan hidayah bukan di tangan kami, di tangan Allah. Benar. Itu putra para nabi atau beberapa nabi tidak mendapatkan hidayah. Benar, memang benar, terjadi. Tapi para nabi itu berupaya, sungguh-sungguh membimbing, menasehati, mengarahkan, memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anaknya. Tidak seperti anda. Anak-anak anda tidak menjadi anak-anak yang salihin. Bukan karena itu mutlak hidayah Allah. Benar memang Allah yang menentukannya, tapi Anda sebagai pemimpin rumah tangga tidak becus dalam membina. Apalagi Anda mau berbicara dalam permasalahan yang besar dan luas sampai memfasikkan atau mengkafirkan pemerintah yang dengan itu ucapan Anda ini sama persis dengan ucapan kaum Khawarij. Ketika kita menyatakan bahwa pemerintah Indonesia atau pemimpin Indonesia, presiden Indonesia secara khusus bukanlah seorang yang kafir, kita nggak punya kepentingan apa-apa di balik itu kecuali menegakkan sunnah. Ketika kita mengucapkan gitu, bukan kita salafiyin meyakini bahwa amalan dalam dengan segala bentuknya bukan bagian daripada iman sebagaimana akidah kaum murjiah tidak kami salafiyin ahli sunnah meyakini bahwa amalan itu berpengaruh kepada iman. Amalan itu bagian daripada iman. Kemaksiatan dapat menurunkan keimanan. Bahkan sebagian dosa itu adalah dosa-dosa yang bisa menggugurkan keimanan secara total. Itu keyakinan kami. Bukan ketika kami sampai hari ini tidak memfonis pemimpin kami sebagai seorang kafir kemudian diidentikan dan disamakan dengan kaum murjiah ya jahil mungkin anda tidak tahu maka belajarlah dan bertanya kepada ulama bertawadu'lah anda untuk bertanya kepada para ulama atau anda sudah merasa lebih tinggi daripada ulama atau anda telah mengecap dan menuduh para ulama itu adalah penakut jahil para penjilat dan yang lainnya persis seperti ucapan khawarij yang mungkin Anda dahulu mentahdir mereka kaum muslimin semoga Allah melindungi negeri ini wewenang fonis kafir itu ada di tangan ulama dan tidak semua orang yang jatuh atau melakukan atau mengucapkan kekufuran serta merta difonis sebagai kafir tidak laisa kullu man waqa'al fil, fil kufri waqa'al kufru alaihi tidak semua orang yang jatuh dalam perbuatan atau ucapan kufur serta merta kekafiran melekat dan disematkan kepadanya, tidak. Tetapi ini memang semua hawa nafsu. Ini yang membuat semakin rumitnya permasalahan, semakin gentingnya keadaan ini. Dan bagaimana Allah akan menolong kaum muslimin di negeri ini sementara kondisinya masih sangat memprihatinkan, masih tersisa poin-poin nasihat berikutnya semoga insyaallah bisa dibahas dalam kesempatan yang akan datang biiznillahi taala namun sebelum saya tutup saya ingatkan seluruh salafiyin kibaran wasigaran rijalan wanisaan untuk tidak jemu dan tidak bosan berdoa kepada Allah berdoa memohon dan memintakan kebaikan untuk kaum muslimin di negeri ini dan kebaikan untuk pemerintah negeri ini semoga Allah berikan kepada mereka kaki tangan-kaki tangan yang salihin para pembantu-pembantu pemerintah yang bertakwa dan Allah jauhkan dari pemerintah Indonesia ini orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang kafir dan semua pihak yang ingin membuat makar kejelekan terhadap negeri ini, terhadap negara ini dan terkhusus kaum muslimin. Jangan bosan-bosan berdoa. Setiap hari dari dalam berbagai waktu. Mungkin saja kita termasuk, mungkin kita tidak menjazamkan, kita banyak dosa. Kita takut dosa-dosa kita ini menjadi penghalang terkabulkannya doa kita. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun angkatlah tangan kita kepada Allah memohon di waktu-waktu mustajab. Semoga kita masuk dalam hadis Innallaha yansuru hadhil umma bidu'afaihim. Allah akan menolong umat ini dengan keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah mereka. Du'afa lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki banyak pengikut, tidak sebagai pengambil kebijakan dan seterusnya. Qala alaihi salatu wassalam bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim yaitu dengan keikhlasan mereka, keikhlasan kaum buaza di sini ada perintah dan himbauan untuk kita selalu menjaga keikhlasan kita di dalam berakidah, dalam berpegang teguh dengan sunnah, dalam beribadah, dalam tolabul ilmi, dalam berdakwah dan seterusnya. Wa du'aihim dan Allah tolong umat ini dengan doanya kaum du'aza. Sekaligus Allah tolong umat ini dengan solat mereka Sholat fardunya ataupun nawafilnya Tingkatkan sholat kita Qiyamul lail Witir Ad-duha Sunnatul wudu dan dan yang lainnya dari dari berbagai nawafil harapannya kita termasuk dalam duafa yang Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya tadi.